Alhamdulillah. Ayu ikhwatu fillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mudahkan kita untuk kembali bertemu <clears throat> dan melanjutkan kajian kita. e, telah kita bahas pada pengajian yang pertama tadi mengenai perniagaan yang tidak akan merugi. Yang sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk senantiasa mengambil manfaat dari kajian tersebut. Kemudian di antara bentuk perniagaan yang tidak merugi yang kita dapati hal ini merupakan ciri yang sangat menonjol dari orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan <clears throat> ketakwaan meskipun mereka memiliki harta dari kalangan para sahabat dan para ulama tabi'in dan tabi'ut tabi'in seperti yang saya contohkan sebagian besar apa sebagian di antara mereka dalam keterangan tadi di antara sifat mereka yang paling menonjol adalah bersedekah ini termasuk amal mulia amal besar yang mau tidak mau kita mengakui dalam diri kita bahwa di antara orang-orang yang memberi perhatian kepada masalah agama sangat jarang yang memiliki sifat seperti ini. Khususnya jika dikaitkan sedekah tersebut bagi orang-orang yang merasa dirinya tidak mampu atau merasa dirinya penghasilannya pas-pasan. Ini sedekah dan inilah salah satu di antara contoh atau bukti kuatnya kecintaan terhadap harta yang ada pada diri manusia. Kita ketahui bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang beberapa sifat utama yang menonjol yang ada pada orang-orang yang bertakwa dalam firman-Nya. Wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal qadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Bersegeralah kalian untuk meraih pengampunan dari Allah. Dan untuk meraih sorga yang luasnya seperti langit-langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Yang Allah subhanahu wa ta'ala siapkan bagi orang-orang yang bertakwa, yang mereka itu adalah alladzina yunfikuna. Alladzina, gimana? alladzina yunfikuna fis sarra'i Mereka adalah orang-orang yang selalu menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang maupun sempit. Ini sifat yang pertama yang ada pada orang-orang yang bertakwa. Inilah sifat yang dengan ini Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka. Karena mereka mau untuk melakukan perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan merelakan harta atau dunia rendah yang mereka miliki. Disifati ini sebagai sifatnya orang-orang yang bertakwa. <clears throat> Insya Allah sudah kita ketahui penjelasannya karena berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit ini sangat berat dan dibenci oleh nafsu manusia. Orang yang berinfak dalam keadaan lapang, uangnya banyak, maka dia akan mudah mengeluarkannya. Tapi orang-orang yang berinfak padahal dia sedang butuh dan dia juga adalah orang yang kurang, karena dia mendahulukan saudaranya di jalan Allah atau mendahulukan kepentingan untuk perjuangan membela agama Allah Subhanahu wa taala maka ini yang berat. Oleh karena itu ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki takwa dalam dirinya. Karena dengan ini dia melakukan perjuangan untuk menundukkan hawa nafsunya. Makanya kita ketahui apa ini e, sifat ini berinfak dalam keadaan susah maupun maupun senang ini adalah contoh daripada amalan yang di situ manusia benar-benar membutuhkan perjuangan untuk menundukkan hawa nafsunya karena sedikit di antara mereka yang mampu melakukannya. Dalam hadis yang sahih tentang keutamaan sedekah yang dibawakan di makalah tersebut <clears throat> dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ma naqasat sadaqatun min mal wa ma zadallahu 'abdan bi'afin illa 'izzan wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah Sedekah itu tidak mengurangi harta dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menambah bagi seorang hamba dengan pemaafannya kecuali kemuliaan dan tidaklah seorang itu bertawadhu merendahkan diri karena Allah kecuali Allah akan meninggikannya. Di sini juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sifat-sifat yang utama bagi seseorang yang ingin mendapatkan kemuliaan adalah dengan sedekah dengan janji sedekah itu tidak akan mengurangi harta sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur Apa saja yang engkau infakkan di jalan Allah, maka Allah akan menggantinya. Menggantinya dengan keberkahan, menggantinya dengan dijaga harta tersebut dari berbagai macam kerusakan. Ini di dunia dan di akhirat nanti diganti dan ditambah dengan pahala dan kemuliaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah keutamaan sedekah dan inilah sebab yang menjadikan orang-orang kaya itu di sisi ini lebih unggul dibandingkan orang-orang miskin. Antum tahu semua makna hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Ketika orang-orang miskin dari kalangan sahabat datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengadu, mereka mengatakan, Ya Rasulullah, zahaba ahlu duthur bil ujur. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama, yasu, kama nasum. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Ya Rasulullah, Orang-orang yang memiliki harta telah pergi membawa semua pahala. Kalau kami mereka itu melaksanakan sholat seperti kami melaksanakan sholat, mereka berpuasa seperti kami melaksanakan puasa, dan mereka memiliki kelebihan harta yang dengan itu mereka bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini tidak mengingkari Bahkan di akhir hadis yang panjang ini dalam riwayat lain, ya dalam hadis lain yang semakna dengan ini Rasulullah SAW mengatakan di akhirnya zalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Itu Allah itu adalah anugerah Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi Rasulullah SAW memuji harta yang digunakan untuk diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala dan bahkan beliau mengatakan ini adalah anugerah kebaikan yang Allah <coughs> berikan kepada orang-orang yang dipilihnya. <coughs> kepada orang-orang yang dipilihnya. <coughs> Maka oleh karena itu ya waktu fillah, sifat ini perlu kita selalu pupuk dalam diri kita. Semangat bersedekah. Dan selalu kita yang meyakini bahwasanya sedekah itu tidak akan mengurangi harta, justru akan menambah kebaikan-kebaikan dalam diri kita. Makanya saya katakan tadi, sifat-sifat utama yang ada pada orang-orang yang mulia adalah rajin bersedekah. Bahkan sudah kita ketahui juga hadis yang lain dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sewaktu beliau bersabda, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh ada iri atau dengki yang berarti di sini giptoh ya iri dengan tidak menghilang menghendaki hilangnya nikmat tersebut dari orang yang kita yang kita iri atau dengki kecuali pada dua orang. Yang pertama rojulun atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haq. Seseorang yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya harta yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepadanya untuk menghabiskan harta tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka keutamaan bersedekah, keutamaan berinfak sangat besar sekali dan merupakan sifat yang utama yang Allah Subhanahu wa taala hanya berikan kepada hamba-hambanya yang memiliki takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu ya ikhwatu fillah, jika ada kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala bukakan kepada kita untuk berinfak, untuk bersedekah <clears throat> yang kita ketahui sedekah itu adalah harta yang kita sedekahkan itulah yang akan kekal, yang akan menetap Sekali lagi, harta kita kalau kita tidak infakkan di jalan Allah maka dia pun akan habis percuma. Tapi kalau kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala maka itulah yang akan kekal. Antum tahu semua hadis riwayat Tirmizi dari Aisyah radhiyallahu taala anha ketika keluarganya Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyembeli kambing yang kemudian mereka sedekahkan kepada orang-orang miskin. Waktu itu Rasulullah SAW bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Wa ma baqiya minha?" Apa yang tersisa dari daging kambing tersebut? Artinya apa yang tidak disedekahkan dari daging kambing tersebut? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ma baqiya minha ghairu katifi." Tidak ada yang tersisa dari daging kambing tersebut kecuali tinggal pundaknya tinggal pundaknya, tinggal bagian apa ini tulang di bagian pundak dengan dagingnya. Hmm. Maka Rasulullah SAW menjawab pada waktu itu dalam hadis yang saya ini dengan mengatakan, Bakia minha kulluha ghairu Bahkan semua daging tersebut tersisa dan kekal. Kecuali cuma pundaknya saja. Ini artinya apa? Semua harta yang disedekahkan itu itulah yang kekal abadi. Yang kita akan nikmati hasilnya di akhirat nanti dan yang tidak kekal atau yang akan habis adalah yang tidak kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang memahami keutamaan ini, <clears throat> seorang penuntut ilmu yang setiap hari mendengarkan keutamaan bersedekah, membaca bahwa sifat-sifat utama yang ada pada para sahabat, orang-orang yang soleh sebelum kita adalah bersedekah dalam kondisi mereka sendiri butuh, bukan cuma dalam keadaan lapang. Orang-orang Ansor yang antum ketahui terkenal dengan sifat demikian. Walladzina tabawwa dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi anfusihim haraj apa? Wala yajiduna fi anfusihim apa? Satu orang, satu orang. Satu orang yang yang ngomong biar tidak bingung saya.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 perasaan berat untuk berinfak kepada orang-orang muhajirin ini meskipun dalam perkara-perkara yang mereka juga butuhkan. Saya sudah katakan justru disinilah ujian dari ketakwaan. Ketika orang bisa bersedekah, menundukkan hawa nafsunya yang cinta kepada harta secara berlebihan untuk disumbangkan di jalan Allah, maka ini adalah bukti ketakwaan. Karena ketakwaan yang hakiki sudah saya bahas berkali-kali adalah orang yang mampu mengamalkan takwa dalam keadaan dibenci oleh hawa nafsunya. Dibenci oleh hawa nafsunya. Berat dilakukan oleh hawa nafsunya karena pada waktu ini dia benar-benar mengorbankan dirinya hawa nafsunya untuk mengutamakan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang membaca <clears throat> sering mendapatkan motivasi seperti ini, maka sangat rugi kalau kemudian dia tidak bersemangat untuk meraih keuntungan yang besar tersebut. <clears throat> Orang-orang yang ada di Saudi saja, saya pernah membuktikan berkali-kali Pernah satu saat saya dihubungkan oleh Ustadz Abdullah Zain kepada salah seorang yang dikenalnya. Yang dia ini orang awam. Dan di sana dia kerjaannya polisi. Di Saudi itu kalau polisi termasuk orang yang pekerjaannya e, termasuk golongan bawah gitu ya. Bahkan disebut mereka ini apa dahlul mahdud ya, ini pemasukannya terbatas begitu. <clears throat> ketika saya menceritakan ada dulu eh, ada salah, salah seorang ikhwah apa ini satu yayasan yang meminta untuk masjid dan mereka minta untuk yang menyumbang itu perorangan ya bukan yayasan tertentu. Akhirnya saya datang kepada orang tersebut menerangkan hal ini. Kemudian dia mengatakan, tunggu saya beritahu dulu kepada keluarga karena ada teman saya juga yang ingin menyumbang. Dia hubungi temannya, temannya sudah setuju. Akhirnya kemudian datang kepada keluarganya, keluarganya juga ini ingin mereka yang menyumbang. Sampai terjadi perdebatan. Yang saya herankan mereka ini adalah keluarga yang pas-pasan, tapi ibunya pengen punya sumbangan masjid sendiri. Bapaknya juga pengen punya masjid, sumbangan masjid tersendiri. Juga keluarganya yang lain. Yang kemudian akhirnya diputuskan itu adalah untuk ibunya. <clears throat> Dan yang seperti ini kami dapati banyak di <clears throat> kalangan orang-orang yang mungkin karena mereka sering mendengarkan ceramah-ceramah yang menghimbau untuk bersedekah dan berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala, Apalagi sudah antum ketahui sedekah jariah yang disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim itu artinya adalah wakaf ya, mewakafkan harta untuk masjid atau untuk sesuatu yang terus mengalir pahalanya. Maka ini orang-orang awam pun saja sampai demikian motivasi semangatnya. Antum bisa uh, mungkin sering dengar dengarkan cerita tentang misalnya keutamaan berinfak untuk memberikan berbuka puasa kepada orang yang berpuasa ini anak melihat orang-orang awam di Madinah dan di Muka berlomba-lomba benar-benar untuk melakukan keutamaan tersebut. Yani manfaat fattara iman falahu mitlu ajri <clears throat> mitlu ajri e, mansoma mingguir ayangku semin ayang kusa min ujurihim min ajrihi syai'an. Barang siapa yang memberikan buka kepada orang yang berbuka puasa, maka dia akan mendapatkan pahalanya tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Maka mereka berlomba-lomba untuk mendapatkannya karena mereka sering mendengar keutamaannya. Tergerak hatinya. Maka bagaimana seorang penuntut ilmu yang dia mengetahui keutamaan ini, apalagi kalau dia punya kelebihan harta, diminta untuk menyumbangkan untuk misalnya masjid yang jelas-jelas ditegakkan sunnah padanya. Maka keutamaan apa yang lebih besar daripada daripada semua ini? Maka ini adalah kesempatan untuk melakukan tijarah. Saya katakan kepada antum, masjid-masjid yang disampaikan padanya dakwah ahlu sunnah seperti yang kita dapati beberapa ada di Jogja ini maupun daerah-daerah yang lainnya ini masjid-masjid yang sangat jarang didapati di Indonesia. Yang diamalkan padanya pengajian-pengajian sunnah, orang-orang yang melaksanakan sholat juga padanya melaksanakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, <clears throat> maka membantu untuk menyumbangkan harta untuk masjid-masjid tempat ibadah yang seperti ini tentu sangat besar keutamaannya di jalan Allah Subhanahu wa taala di samping pahala sedekah juga ikut menyebarkan ikut andil dalam menyebarkan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebarkan dakwah salafi yang antum ketahui demikian besar demikian besar keutamaannya nah oleh karena itu ya ikhwatu fillah maka sebagai motivasi bagi kita semua dalam upaya untuk melakukan perdagangan akhirat marilah kita berusaha untuk menginfakkan harta kita untuk membantu kegiatan-kegiatan yang mendukung dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala yang mendukung kegiatan untuk menyebarkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keutamaan sebagai orang-orang yang menjadi sebab tersebarnya uh, apa ini petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat manusia. Kemudian masjid-masjid seperti ini hendaknya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kita makmurkan dengan amalan-amalan yang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amal-amal yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita datang untuk menghadiri pengajian-pengajian, kita melaksanakan sholat yang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita makmurkan dengan pengertian yang sebenarnya. Antum ketahui semua dan tidak asing lagi, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan persaksian orang-orang yang suka memakmurkan masjid Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang-orang yang beriman. Inna ma ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhiri wa aqama salata wa atas zakata apalagi walam yaksha illallah sesungguhnya hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang mendirikan solat, menunaikan zakat dan mereka tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja arti memakmurkan di sini adalah memakmurkan dengan cara-cara yang syar'i. I. Tidak semua orang yang sering datang ke masjid dengan kepentingan-kepentingan bid'ah dikatakan mereka itu dipersaksikan keimanannya seperti dalam ayat ini. Apalagi kalau kita lihat Allah menyebutkan dalam ayat ini mereka itu adalah orang-orang yang tidak takut kecuali kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka? Orang-orang yang cuma takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang mengenal Allah. Orang-orang yang memahami tauhid, Orang-orang yang memahami akidah yang benar. Kalau kita gandengkan ayat ini dan kalau antum perhatikan dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi saw, kata-kata khosyah itu selalu digandengkan dengan ilmu. Utamanya ilmu tentang tauhid. Khosyah yang merupakan ibadah yang agung. Ketakutan kepada Allah yang disertai dengan pengagungan. Yang ini merupakan pertanda keimanan yang benar selalu digandengkan dengan ilmu bahkan dalam ayat yang terkenal dibatasi cuma orang yang berilmu yang memilikinya innama yakshallaha min ibadihi al ulama innama yakshallaha min ibadihi al ulama sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Makanya Imam Ibnu Qayyim mengatakan dengan arti yang disebutkan dalam ayat ini bahwa khosyah itu Ketakutan yang disertai dengan pengagungan itu dibatasi cuma untuk orang-orang yang berilmu mengenal Allah, mengenal tauhid. Sehingga semua ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang menerangkan tentang kata-kata khasyah itu artinya adalah orang-orang yang berilmu, yang paham tauhid. Termasuk kata Ibnu Qayyim misalnya firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Bayyinat, "Dzalika liman balasan sorga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Yang demikian itu adalah bagi orang yang takut kepada Robnya, memiliki khosyah, yaitu orang-orang yang berilmu kata Ibnu Qayyim. Termasuk juga misalnya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam uh, apa ini ainani la tamasuhu manar, ada dua mata yang tidak disentuh oleh api neraka ainun bata tahrusu fi sabilillah mata yang begadang di Malak, begadang untuk berjaga-jaga di jalan Allah dan ainun bakat min khosyatillah mata yang menangis karena takut kepada Allah ini juga adalah matanya orang yang berilmu yang mengenal Allah Subhanahu wa taala termasuk ayat tadi mereka-mereka yang makmurkan masjid adalah yang memakmurkannya dengan pengertian yang sebenarnya karena mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala <clears throat> di situ mereka mempelajari petunjuk Allah Subhanahu wa taala kemudian mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan akidah, mengamalkan sholat yang sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, inilah orang-orang yang dipersaksikan keimanan mereka. Nah, oleh karena itulah <clears throat> kita tahu semua bahwa orang yang senantiasa terikat hatinya dengan masjid termasuk tujuh golongan yang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, perlindungan arsnya atau naungan arsnya di hari kiamat yang tidak ada naungan selain naungan arsnya Allah Subhanahu wa taala. Rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Seseorang yang hatinya selalu terkait dengan masjid-masjid, yaitu dalam artian memakmurkannya, memanfaatkan masjid tersebut untuk meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk melakukan perdagangan akhirat <clears throat> dengan apa ini bersedekah di jalan Allah untuk kepentingan masjid tersebut dan kepentingan tersebarnya dakwah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengadakan pengajian-pengajian yang akan mengenalkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, mengenalkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian melaksanakan sholat yang sesuai dengan petunjuknya dan kegiatan-kegiatan dan amal-amal kebaikan yang lainnya. <clears throat> Maka oleh karena itu ya ikhwatu fillah ini merupakan himbauan bagi kita semua untuk sekali lagi menghilangkan sifat kikir dalam diri kita dan untuk memahami bahwasanya dengan kita bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala berarti kita mengekalkan atau menetapkan harta kita untuk memberikan manfaat kepada kita nantinya dengan mendapatkan ganti yang lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sehubungan dengan <clears throat> eh, adanya permintaan untuk <clears throat> menjelaskan tentang peranan kaum perempuan akhwat dalam upaya untuk eh, apa ini menyebarkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang uh, ada pesan untuk menyampaikan hal ini, maka kita ketahui peranan seorang wanita muslimah dalam upaya untuk menyampaikan petunjuk Allah Subhanahu wa taala kepada manusia sangat-sangat besar bahkan bisa dikatakan melebihi peranannya kaum laki-laki. Kenapa demikian? Seperti diterangkan oleh Syekh Utsaimin dalam ucapan yang ma'ruf dalam risalah beliau. Karena dari dua pertimbangan. Yang pertama karena jumlah perempuan yang lebih banyak daripada laki-laki. Oleh karena itu, <clears throat> berarti <clears throat> kesempatan <clears throat> mereka untuk memberikan bimbingan yang baik kepada uh, apa ini manusia-manusia dari jenis perempuan itu lebih besar dan lebih banyak. Yang jika mereka akan baik maka berarti lebih daripada 50% masyarakat akan menjadi baik. Kemudian dari sisi yang kedua karena waktu yang disiapkan oleh kaum perempuan dalam upaya untuk mendidik manusia dalam mendidik kaum muslimin itu lebih banyak lebih banyak kesempatan mereka dibandingkan kaum laki-laki di luar rumah karena kebanyakan apa ini waktu manusia adalah di dalam rumah ketika mereka dalam rumah maka akan mendapatkan bimbingan dari dari para ibu-ibu muslimah yang kemudian dengan ini akan menghasilkan generasi-generasi yang memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang perlu diingat di sini <clears throat> bahwa tetap apa ini asal daripada tugas dan fungsi utama seorang perempuan adalah di balik layar atau di balik tembok. Ini merupakan azimah syariah, hukum asal bagi perempuan. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan mereka hendaknya tertutup dan tersembunyi untuk menjaga kemuliaan mereka. Jadi azimah syariah ini adalah hukum asal dalam syar'i seperti dikatakan oleh Syekh Bakar Abu Zaid ketika beliau menyebutkan makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang kita kenal tentang perempuan waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula <clears throat> hendaknya kalian wahai para wanita menetap dalam rumah-rumah kalian dan janganlah kalian berdandan atau berhias seperti wanita-wanita jahiliyah yang terdahulu. Kata beliau, menetapnya seorang perempuan di dalam rumah ini adalah azimah syariah hukum asal Hukum asal yang jika terjadi masalah dikembalikan kepada hukum asal ini. Kalau mereka ingin melakukan pendidikan, membina, maka dilakukan di balik tembok. Jangan sampai terlihat. <clears throat> oleh karena itu, karena ini merupakan hukum asal, maka dikatakan oleh para ulama yang lainnya bahwa asal hijabnya perempuan itu adalah rumahnya. Adapun hijabnya yang dipakai di luar itu adalah hijab yang sifatnya bukan aslinya. Karena ketika dia keluar dia butuh menutup dirinya maka dia memakai jilbab. Adapun hijabnya yang paling utama adalah ketika dia berada di rumah. Oleh karena itu keberadaan seorang perempuan di dalam rumah ketika dia menetap dalam rumah dan dia meniatkan <clears throat> karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala maka dia akan dapat pahala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al mar'atu auratun fa idza kharajat istashrafaha syaitan wa aqrabu ma yakunu min rabbiha wa hiya fi qa'ri baitiha. Seorang perempuan itu adalah aurat. Maka kalau dia keluar dari rumah maka dia akan disesatkan oleh syaitan. Dan keadaannya yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia berada di dalam rumahnya. <clears throat> oleh karena itulah kita perhatikan <clears throat> di zaman ulama salaf <clears throat> banyak para perawi-perawi hadis atau beberapa di antara perawi-perawi hadis adalah dari kalangan perempuan. Dan banyak di antara mereka yang terkenal. Seperti yang terkenal dari kalangan tabi'in, murid seniornya Aisyah. Dan termasuk tabi'in perempuan yang paling terkenal. Yang bernama Amroh bintu Abdurrahman. Juga yang setingkat dengan beliau dalam uh, dikatakan sebagai tabi'in yang paling mulia adalah Hafsah bintu Sirin mereka ini banyak meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui para sahabat-sahabat wanita. Di antaranya yang paling yang paling utama yang paling banyak adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang menarik kita perhatikan ternyata mereka bisa menjadi penyebar sunnah dengan tetap menjaga hijab mereka. Datang ke rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha bermula zaman dengan beliau, kemudian menyebarkannya kepada para ulama yang datang setelah mereka. Dari sinilah kita dapati keterangan dari para ulama jarah wa ta'adil bahwa kebanyakan para perawi wanita di zaman periwayatan hadis itu banyak di antara mereka yang dianggap lemah riwayatnya. Bukan karena terbukti berdusta, bukan karena terbukti pernah misalnya memasukkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau pernah diketahui riwayat riwayatnya yang misalnya banyak kesalahannya, bukan tapi karena mereka tertutup dan tidak dikenal. Ini yang menarik dan menunjukkan kepada kita bahwa kegiatan menyampaikan ilmu sunnah di zaman para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in di kalangan perempuan sangat giat, tapi tidak bertentangan atau tidak menjadikan mereka menentang hukum asal dalam diri mereka yaitu orang-orang yang tertutup, orang-orang yang tidak dikenal oleh manusia. Sampai Imam Az-Zahabi pernah mengatakan, <clears throat> Eh, tentang masalah ini dalam kitabnya Mizanul I'tidal. Beliau pernah mengatakan, "Ma araftu minan nisa'i manuttuhimat wala man kazzabuha." Aku tidak mengenal pun tidak mengenal seorang pun dari perawi wanita, perawi dari karangan perempuan yang dia itu tertuduh berdusta, tertuduh berdusta atau dinyatakan dusta oleh para ulama ahli kritikus hadis. Apa artinya? Bukan berarti mereka ini tidak uh, apa ini para ulama tidak tidak bisa meneliti keadaannya mereka bukan. Antum ketahui yang namanya perawi itu kalau ingin diketahui dan dipahami derajat kedudukannya dalam meriwayatkan hadis, maka para ulama harus memiliki sejumlah besar dari riwayatnya untuk bisa dilakukan mukorona dibandingkan dengan Eh, riwayat-riwayat perawi yang sezamannya dari guru yang sama misalnya sampai diketahui bahwasanya riwayat ini yang disampaikan perawi ini sebagian besarnya adalah benar sehingga dia dikatakan misalnya fikoh atau ternyata dia ini 50-50 kesalahannya maka mungkin turun derajatnya menjadi uh, apa ini Hasan yang punya kesalahan dan seterusnya sodukun lahu akto atau lahu awham dan seterusnya menurut istilahnya Ibnu Hajar dalam kitab Takribut Tahrib atau istilah-istilah yang lainnya Nah kalau ada perawi yang cuma didapatkan sedikit riwayatnya dan tidak diketahui riwayat ini apakah salah atau benar karena belum bisa dibuktikan dari riwayat yang lain, misalnya cuma satu hadis yang didapatkannya. Dan ini ada di antara perawi laki-laki yang demikian, Ibnu Hajar mengistilahkannya dia sebagai perawi yang makbul. Diterima riwayatnya dengan syarat apa? Dengan syarat kalau didukung dengan jalan yang lain. Kalau tidak, maka dikatakan hadisnya itu layin, layinul hadith yakni hadisnya itu ada kelemahan sedikit padanya bil munasabah ada sebagian uh, ikhwan di buku terjemahan ketika menerjemahkan perawi ini fihilin diartikan padanya ada kelunakan nah ini orang tidak paham istilah hadis ini perawinya ada kelunakan memangnya apa ini manusia harus keras semua badannya nggak mungkin kan karena dia bukan manusia berbadan besi kan begitu ya Artinya fihilin itu adalah ada kelemahan sedikit padanya. Maka inilah keadaan perawi yang demikian. Maka kebanyakan perawi-perawi perempuan tersebut disifati majuhula tidak dikenal atau makbula tadi riwayatnya cuma satu tapi tidak bisa dibuktikan bahwa ini salah. Dan ini kebanyakan yang ada pada perawi-perawi perempuan di masa periwayatan hadis dari kalangan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Adapun kalau sahabat jelas sudah kita ketahui semua terpercaya. Adapun yang setelah mereka maka demikian keadaannya. Maka ini sekali lagi menggambarkan kepada kita bahwasanya kegiatan periwayatan penyebaran sunnah di zaman e, di kalangan para wanita-wanita yang mulia dari kalangan para sahabat tabi'in dan orang-orang yang datang setelah mereka itu sangat marak dilakukan tapi tidak dengan menyelisihi hukum asal yang Allah berlakukan bagi kaum perempuan yaitu dengan dengan e, selalu dalam keadaan tertutup dan tidak sampai membuat mereka terbuka atau terlihat oleh orang-orang yang tidak halal untuk melihat mereka. Ya demikianlah e, ini sekedar tambahan dari kajian kita yang pertama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua untuk mengambil manfaat dari kajian ini. Afwan atas segala kekurangannya dan juga afwan atau atas kata-kata yang kurang berkenan, tidak lain yang Ana sampaikan adalah nasihat untuk diri saya sendiri dan untuk ikhwan-ikhwan yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk e, mengenal keutamaan manhaj salaf dan berusaha untuk menuntut ilmu dan memahaminya untuk memperbaiki diri-diri mereka dan semoga Allah maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada antum semua dan kepada kita semua balasan yang setimpal dengan Allah mudahkan kita untuk mencapai kesempurnaan iman dan mencapai kedudukan-kedudukan yang mulia dalam agamanya. Saya cukupkan sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi sanna yaumil qiyamah wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ya ada acara selanjutnya dari panitia, falyatafaddal masykur.